Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. "Wa man a'rada 'an dzikri" Siapa orang yang berpaling daripada zikri ay Al-Qur'anul Karim. Enggak percaya dengan Al-Qur'an, nggak ngamalkan isinya Al-Quran bertentangan dengan ajaran Al-Quran dilanggar terus ajaran Al-Quran fa inna lahu maka bagi dia Allah akan menjadikan kehidupannya sempit dia akan menjadi orang yang susah di dunia banyak masalah terus wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan nanti aku Allah akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta dia akan berkata qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah kenapa engkau kumpulkan aku di hari kiamat dalam keadaan buta wa kuntu padahal aku di dunia dan ketika aku bangkit basira dalam keadaan melihat kok dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta di masyar dalam keadaan buta aku di dunia melihat bangun dari kubur masih melihat kemudian langsung buta kenapa Qala kadalika atatka ayatuna fanasitaha Demikianlah dulu kamu di dunia datang ayatku, datang firmanku, datang Qur'anku kamu lupakan. Enggak kamu perhatikan nggak kamu renungi enggak kamu imani wa kadzalikal yauma tunsa hari ini kamu juga dilupakan dari rahmat Allah kamu akan ditinggalkan di neraka Allah untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tuh karena berpaling dengan ajaran Allah akhirnya dibuat di dunia dalam keadaan susah dan di akhirat dalam keadaan susah Nauzubillah min dzalik Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?